wabarakatuh Selamat malam saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam Tadarus Al-Quran Untuk malam ini kami berikan kesempatan untuk kelas B Ibu dan bapak yang belum lancar, yang tengah belajar atau adik-adik atau siapa saja Tidak ada anggota, tidak ada persyaratan Syaratnya yang B yang belum lancar Yang C yang sudah lancar Kita coba kembali surat Wal Asri kita urutkan Wal Asri hingga an Nah, kita urutkan dari bawah ya.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 هذا البيت الذي أطعمهم الخوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Sadaqallahul demikian tadi pelajaran yang pertama dari surat Al-Asri, Al-Asr hingga An-Nas. Baik kita coba urut dari bawah, dari terakhir dari An-Nas, sekarang masuk ke Al-Falak ya. Kul azubra brabil falak. Surat ke-113. Ini untuk kelas B. Sebelumnya kita buka pelajaran tajwid halaman ke-11 ya. Dari buku wajib kita mengkaji tentang alif lam Komaria dan Alif Lam Samsiah.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 rabbal alamin يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik, kita teruskan di halaman ke-11 mengkaji tentang alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Pelajaran ini esensinya yang terpenting adalah yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau menemukan alif lam itu ada alif lam yang dibaca, ada alif lamnya lamnya yang tidak dibaca. Jadi ternyata di dalam membaca Al-Quran tidak semua alif lam itu dibaca. Sebetulnya kalau kita jeli bahwa yang dibaca dalam Al-Quran itu adalah kalau huruf itu ada barisnya. Kalau tidak ada barisnya dia tidak dibaca. Sesekali ada huruf-huruf tertentu yang tidak ada parisnya tetapi menjadi pemanjang seperti dalam matobi'i mamimu naninu itu alif wau wau nya ada sukunnya ya ianya ada tapi alifnya tidak jadi ada huruf-huruf tertentu jadi intinya dalam mengkaji tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah, mana alif lam yang dibaca, ditulis dan dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca. Muncul pertanyaan, kalau tidak dibaca kenapa harus ditulis? Itulah sudah seringkali diungkapkan bahwa fungsi alif lam di dalam Al-Quran ini, di dalam bahasa Arab adalah untuk merubah pengertian umum, jenderal menjadi khusus, khusus ya. Jenderal atau dari ma'rifat, ya, dari nakirah menjadi ma'rifat. Dari umum menjadi khusus. Apa? Kita kalau bilang laki-laki, tentu konotasi kita siapa laki-laki ya semua laki-laki wanita semua wanita masjid ya semua yang namanya masjid itu masjid tetapi kalau dia sudah pakai al arrojulu laki-laki itu al masjidu tuh beda toh dengan arrojulu dan al masjidu kalau arrojulu lamnya tidak dibaca kalau al-masjidu, lamnya ada al-masjidu. Padahal dua-duanya ada alif lam. Jadi tadi, fungsinya alif lam untuk merubah pengertian umum menjadi khusus. Tetapi tidak semua alif lam itu dibaca. Tidak dibaca dan dibaca ini penyebabnya ada penyebab. Kalau setelah alif lam bertemu huruf komariah, huruf komariah itu ada 14 di halaman 11 buku wajib kita. Ibagi hajjaka wa khab aqimah. Alif wa rin ha jim kaf waw kha fa ain kaf ya, ya mim dan ha. Atau di ta'lim kita sering kita pakai alif lam komariah ya. Ibri hajaka wa aqimah. Itu yang lebih mudah. Jadi kalau setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf 14 ini, maka alif lamnya otomatis dibaca. Lain dengan alif lam samsia. Alif lam samsia, alif lam yang tidak dibaca. Kalau tidak dibaca, kenapa harus ditulis? Tadi muncul kan? Fungsinya alif lam itu bukan hanya sekedar ada, tetapi fungsinya merubah dari pengertian umum menjadi pengertian khusus. Dari nakiroh menjadi ma'rifat, dari pengertian general menjadi khos, khusus. ya spesifik, spesial gitu kan. Nah, kenapa terjadi alif lam yang dibaca dan yang tidak? Karena setelah alif lam kalau bertemu dengan huruf-huruf komariah maka alif lamnya lamnya dibaca. Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf samsiah maka alif lamnya tidak dibaca lamnya. Mana? Ar-rajulu tuh. Nggak dibaca kan? An-nasu. Asyamsu. Itu al-alnya itu tidak dibaca, tidak kedengaran. al salatu nggak al-salatu. Jadi pengertian dibaca dan tidak dibaca itu tergantung setelah alif lam ketemu huruf apa. Fungsinya alif lam sudah jelas ya. Ditulis, dibaca atau tidak dibaca yang penting alif lam harus ada. Kalau ingin merubah dari pengertian umum menjadi pengertian khusus itu. Sedangkan alif lam samsia adalah alif lam kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsia Mana? Di ta'lim kita, kita memiliki e, cara urut yang lebih mudah sesuai dengan bentuk hurufnya. Mulai dari tasa, dal zal ro zai ya sin shin sod dod po zo lana lam nun itu apa artinya kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf yang 14 ini maka otomatis lamnya tidak dibaca jangan di sini di halaman 12 ada jangan dibaca al-tomatu istilah kita kalau menemukan tasjid bacanya nyamber nyentak bagaikan api melihat minyak gitu kan seret nentak gitu ya ada gejolak gejolak yang tidak tertahankan set gitu ya karena sudah lama eh, tidak belajar kemudian dihajar set gitu ya ada ada hentakan untuk latihan tapi kalau untuk sudah mahir hentakan itu sudah tidak ada lagi atau ada teori lain mengenal alif lam hari alif lam samsiah ini alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukun komar, bulan, itu Bulan ada dan dilihat. Alif lam samsiah kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa ya jangan diapa-apain, jangan dibaca. Bacanya kemana? Ke yang ada apa-apanya. Misalnya di halaman 12 tuh ya, kolom kedua di bawah ada Ar-Rahman, jangan Al-Rahmanu, alnya jangan dibaca karena di atas lam tidak ada apa-apa. Jadi nyamber ke yang ada apa-apanya, ke ro. Rohnya kebetulan ada tasjid. Kita satu pengertian bahwa kalau menemukan tasjid untuk pemula yang terpenting disambar. Ar-Rahmanu, As-Sama'u, Az-Zulmu, Kok dihentak? Ini kan lagi latihan. Kalau sudah mahir, hentakan itu tidak boleh ada. Ar-Rahman, as-sama az-zulmu. Ada hentakan? Tidak ada. Itulah jadi alif lam komariah, alif lam samsiah, alif lam komariah, alif lam yang dibaca, alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Apa aja? Yaitu hajaka wa khob akimah. Halaman 11. Alif lam samsiah adalah alif lam yang tidak dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah. Ada berapa? Ada 14. Apa? Tasa, dal, zal, ro zai, sin, shin, sad, to to zo lam, nun. Alif lamnya tidak dibaca lamnya. Bacanya kemana, gimana? Dari nyamber ke yang ada tasjidnya. Tandanya samsi ada tasjid. Alif lamnya dibaca enggak, lamnya enggak. Kalau enggak dibaca, kenapa ditulis? Karena fungsi alif lam itu bukan hanya sekedar ada, tetapi mengubah pengertian dari umum menjadi khusus. Ciri isimnya kalau sudah ada alif lam tidak boleh ada tanwin lagi. Kalau asalnya masjidun, kalau sudah ada alif lam tidak boleh al masjidun lagi, al masjidu. Du, rajulun, ciri isimnya tanwin rajulun tetapi kalau kemasukan alif lam ar ciri isimnya sekarang apa alif lam karena salah satunya isim adalah kemasukan alif lam baik mudah-mudahan cukup jelas itu jadi tajwidnya kita coba runtutan kembali dari buku wajib yang ada baik di 8594785 kami berikan kesempatan. Silakan. Ini juga ada SMS yang sudah masuk di 0812 8287881 ingin nanya bagaimana cara pengucapan huruf do. Do itu ya uh, awalnya kita tahu ya terkenal kan kalau dodol itu dari Garut. Ibu Elso tuh. Dodol dari mana? Dodol Garut. Dodol itu belum. Dodol DHO. Mulutnya, lidahnya ya untuk latihan menutup mulut ya, mulutnya dimonyongkan do, do dol, do. do Nah itu. Jadi bukan wala bedolin tapi walau walau dolin itu. Baik. Di surat ke-113 tadarus kita, kami berikan kesempatan, kami coba ejah dulu. Ibu dan bapak yang tengah belajar barangkali bisa mengikuti bagaimana mengeja mengejanya mengeja dalam artian bukan mengeja satu-satu dieja tetapi membaca secara potong-potong ya, diputus-putus. Bi bi bis bis Bismil bismil mil tuh nyamber. Setiap ada huruf ada tasjidnya, tasjid itu apa kayak w kecil tuh. Disamberin, dimasukin. Bismil gitu nyamber ya. Udah empat tahun tak belajar, belajar ya disamberin gitu ya. Bismil Bismillah, la, kok panjang? Ada yang berdiri tuh di atas laknya. Bismillah, la, ditekan seperti, ini kan lagi latihan ya. Dihentak, ditekan, ini lagi latihan. Untuk e, bagusnya beat, bagusnya penerapan artikulasi nantinya. B, bismil, bismil, la, lahi. Hi-nya, karena ada setelah itu ada alif lam samsiah yang tadi dipelajari di atas lamnya tidak ada apa-apa. Nyamber ke ro. Bismillahir. Hir. Banyak orang yang baca Bismillahirrahmanil nilnya. Lamnya dibaca. Jangan. Malu-maluin. Jadi berarti nggak ngerti tajwid ya. Bismillahir. Rah. Rah mati. Rah. Sukun ada sukunnya di atas H. Jadi rah. Bismillahirrahmanirrahim ma seperti ditekan ya, seperti ditekan latihannya ada ada yang berdiri, itu mad asli. Ya. Bismillahirrahmanir. Nyamber ke Nir rahim. Asalnya himi. Dan karena dihentikan, semua baris kalau dihentikan menjadi sukun. Kecuali patah dua, kecuali patah tain surat Al-Falaq, surat ke-113. Jadi, awal pertama untuk menguji seseorang bisa baca Quran atau tidak, suruh baca ini. Kalau baca ini sudah lancar, Al-Kafirun. Nah, baru surat-surat juz ke-30 yang pendek-pendek itu ya, yang kita sudah mulai program kita. Qul, qul, tuh, qul. Idhar, hukum lamati. Qul, a, a, u. Bukan a, u, mm, Alif dan Ain. Ku, ku, ku, ku. Ada lam jadi kul. A. U. Panjang matobi. Ru. Bi. Ro. Nah, ada ada baknya, ada tasinya jadi birab. Birab. Bil. Bil. Alif lamnya ada alif lam. Nah, ini inilah yang dikatakan alif lam yang dibaca. Alif lam komariah. Karena di atas alamnya ada sukun. Beda tadi dengan bismillahir nah, di atas lamnya tidak ada sukunnya, tidak ada apa-apa. Bacanya ke yang ada apa-apanya. Qul a'udzu birab birab bil birab bil. Kok dihentak? lagi latihan ya. Birab bil falak. Ya, jadi semua baris kalau di ujung dihentikan menjadi sukun, kecuali patah tain. Kalau patah tain lain nanti mad iwad, ya. Dua patah dibaca satu. Falak, eh, kok ada e-nya karena termasuk huruf kolkolah huruf kolkolah ada lima kan baju di toko atau kot jadin di lain di lain kesempatan dilihat di halaman 46 ya catat aja halaman 46 tentang kol-kolah kul ku l kul ku l kul a u a u ru ral bukan dal ral bukan zai banyak orang baca kul a u ju bukan kul a bi rob bi rob bi itu latihan tapi nggak boleh bi nggak boleh bi rob bi bi nyamber ingat teori nyamber ya dihentak nyamber bagikan minyak disamber api gitu bi kayak magnet ya besi kayak magnet set gitu bi rob bi ya, gitu bi bil bi bil falak min min tuh kan min mi mi anda ada nunnya jadi min karena nunnya mati min min itu nih karena ketemu shin jadi ifa ifa ini kan untuk pemula semuanya dianggap ang dulu deh untuk mudah walaupun nanti ada abad ada ausat ada akrob ada deket, ada jauh maksudnya ang banget kurang nanti lain itu lain kesempatan ming Ming sya. Sya. R-nya jadi ming syari. R-nya jadi dua dihentak. Disamber. Ming syari. Ming syari. Ma. Ma-nya i panjang. Satu alif. ming syari ma kholako. Kholako. Kholako. Nah, karena dihentikan kan tadi teorinya. Setiap ujung kalau dihentikan menjadi sukun kecuali patah dua. Tentang ini boleh diingat ada di halaman 57. Jangan dibuka sekarang nanti bingung. Tulis saja tentang cara mewakofkan, cara menghentikan halaman 57. Tentang tanda-tanda wakof, tanda-tanda kapan boleh berhenti, kapan tidak boleh berhenti di halaman 54. Nanti dibukanya nanti jangan sekarang ya. Nanti bingung e, hanya sekedar informasi aja itu mah sambil jalan. Jadi itu min jadi ming, ming shar shin. Kok gitu amat sih? Kan lagi belajar. Kalau sudah bagus mah mia mia shar mia syarri ma khalaq. <laughs> gitu aja. Gitu kan? Lagi latihan mi tambah nun jadi min. Min N-nya tidak tetap inilah. Jadi yang saya bilang, kenal huruf itu dalam Al-Quran mah tidak cukup. Harus mengetahui hukum nun mati, hukum lam mati. Hukum nun mati diawali dari halaman 14. Hukum lam mati tidak ada di buku, ada di buku didikat. Ada hukum mim mati di halaman 28 gitu. Ada hukum huruf mati ketemu huruf hidup halaman 22, 23. Masya Allah banyak sekali ya rentetannya bukunya tipis, buku wajib itu, makanya dibantu dengan di, tiga diktat. Satu dengan tahsinnya ya. Ming, ming, ming, syar, syari. Mil, syari. Kok gitu? Ya belajar artikulasi kan suaranya. Ming, syari. Mil, syari. R-nya dua, tapi jangan mil, syar, jangan ya. Ming, syari min syari ma kholako. Kholako. Kholako. khalaq dihentikan kok ada e-nya karena termasuk huruf kolah halaman 46 itu tadi baju di toko atau kot pujantin wa wa mi wa upatah wa mim kasroh mi wa mi n-nya mati wamin wamin wamin betul wamin kata karena ketemu shin jadi waming Waming sya. R-nya ada tasdid. Ingat diapain? di samber. Waming syari. Kok semangat banget? Ya harus semangat belajarnya. Jangan jangan monoton. Jangan baca Quran nggak jelas kerenyem yang jelas artikulasinya biar pahalanya banyak karena membaca Al-Quran itu bukan satu surat pahalanya itu huruf demi huruf Masya Allah dari wa mim tuh Waming, waming, waming, waming. wa shar, wa syar syar r-nya wa syar ri ri pendek nggak ada yang manjangin itulah kosar Nah, bagaimana cara supaya tidak memanjangkan bacaan? Segera ke huruf berikutnya yang panjang. Mana? Go. Waming, waming, syari go, go. Waming, syari go, sikin. Iza, i, za, kho, za panjang, kan ada alif, matobi'i. Jadi matobi itu tiga unsurnya. Patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Bedanya kalau alif tidak ada sukunnya, kalau waw mati dan ya mati ada sukunnya. Gitu. Tapi ini lagi bicara cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah lain lagi nanti. Waming, waming, syarri Waming, kok waming sih? Enggak, ikhfanya nggak begitu amat karena ini pemula ya yang penting ada angnya dulu ikhfa wamin gitu wamin min syarri ghasiqin idza idza idza waqab waqab wa mi wamin wamin ada ketemu huruf ikhfa huruf ikhfa ada berapa ada 15 apa tasa dal zal zaijim sin shin pa za Ta'za. Ya, Ta'za fakoka. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sor, to za fakoka. Fa, kof, kap. Kalau eh, tadi huruf samsiah lam, nun, lana. Itu. Waming, waming, waming, wamin jadi waming waming Enggak waming, enggak. Ini karena latihan, oke okay lah, pemula namanya juga kan kita latihan. Nanti kita perbaiki perlahan-perlahan ya. Tidak bisa uh, langsung be belajar langsung maksimal. Perlahan lah sedikit-sedikit. Mengenal ikhfa itu apa, idhar itu apa, ikhfa itu apa. Wa min syarri gosikin. Kin, yakin. Kebetulan setelah tanwinnya itu, tanwin itu apa? tanwin itu patah dua, kasroh dua, domah dua. Jadi patah tain, kasroh tain, domah tain tiga unsurnya. Itulah yang nanti yang jadi hukum ta hukum tanwin atau nun mati di halaman 14. Di sini setelah tanwin ketemu alif huruf idhar. Wa min, wa min, wa min, wa min kata ketemu sin jadi wa min, wa min gosikin kin gosikin Iza, iza waqab Iza waqab. Iya. Hmm. Wa wa kosar. Mi wa min. Wa min. Wa min. Karena ketemu huruf ihfa jadi wa min. Wa min sya shin. Syuh katanya orang Sunda Maya. Kalau ada ayam syuh. Shin, bagaimana cara mengucapkan shin? Kalau ibu uh, eh, PCD-nya sudah memiliki yang saya buat, saya bikin sendiri itu alhamdulillah walaupun belum sempurna. Jadi ada saat saya mengucapkan shin, mulutnya seperti apa hurufnya keluar. Shin, sod, dod, ta, za. Nah, ini shin. Waming, waming, waming, syar. Kan tadi kalau ketemu huruf bertasdid nyamber. Waming syari. Ya, belum cukup. Di situ <laughs> ini nah ini yang saya bilang kalau ayat empat ini orang mulai baca sudah bagus berarti dia sudah bukan pemula udah lumayan. Kalau di ayat empatnya ini masih bingung, banyak orang yang bacanya gini. wamin sari nafas. Nah, wamin sari nafas. Enggak. Nah, untuk bagus di sini belajar hentak dulu ya. Maaf ya para asatid, para ustad ustadzah. Jadi kami tengah mengajarkan ini untuk teori untuk orang-orang awam, untuk awam, untuk pemula kok seperti itu? Ya karena memang kami bagaimana memikirkan uh, kami berusaha menjadi mereka begitu. Awal mengenal nanti lain mengajarkan dengan kelas A, kelas B, kelas C masing-masing metodenya lain. Gitu. Jadi di sini wa mi wa wa wau patah wa mim kasrah mi nun wa min wa min. Enggak ada yang panjang. Wa min kasar. Wa min sya r-nya ingat nyamber. Wa min syarri. Wa min syarri. Kok gitu ya belajarnya? Kan lagi belajar supaya tekanannya bagus gitu lah. Nih ya, nih perhatikan banget di sini susah. Jadi kalau ini nggak susah berarti sudah bukan pemula. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wah, sampai teriak-teriak ya. Tapi kalau sudah bagus gini. Wa min syarrin naf nafasati fil uqad uqad untuk bit itu masuk itu harus kenal cara memasukkan huruf kepada hurufnya jadi segera sama barangkali bagaimana orang mau pintar membaca berita cepat berbicara cepat harus belajar artikulasi terlebih dahulu karena kalau artikulasinya nggak jelas bisa-bisa numpuk gitu ya huruf artikulasinya jadi nggak jelas saya mau pergi ke pasar nonal nonal gitu kan. Tapi harus dilatih itu. Kalau dibiasakan dilatih pasti bisa. Kalau enggak belibet. Nah, jangan sampai belibet. Dari sini wa min wa min wa min wa min wa min wa min karena ketemu shin ifa, Huruf ifa ada 15. Wa min syarri syarri syari sampai di situ belum ternyata di sini rinya harus kerin lagi ingat jadi nyambung menyambung nyambernya. Shin nyamber ke ro, ro nyamber ke nun, nun nyamber ke fa. Halo, gimana tuh? Waming, waming, syarin, naf. Wamil syarin naf. Fasati fil. Fi. Fi-nya kan panjang, pari. Satu alif. Betul, Matobi'i. Karena ketemu alif lam komariah, pipinya jadi pendek. Tuh, ada pengecualian dong. Setiap hukum kan ada pengecualian. Lampu merah itu harus berhenti. Orang pejabat mau lewat, orang ambulan ada kebakaran atau ada kecelakaan. Nah, merah terus aja gitu kan. Ada pengecualian. Jadi ini Matobi yang menjadi tidak panjang di antaranya kata Muali lam komari. Matobi tidak dibaca panjang kalau kata Muali lam komariah, ya, kata Muali lam samsiah, kata huruf mati, kata huruf bertasdid, kata lafad Allah itu. Sekali lagi ayat 4. Ini paling susah ini. Boleh ibu dan bapak atau siapa saja praktekan Tanya putra-putri kita, suruh baca ayat 4. Kalau ayat 4-nya bitnya sudah masuk, bit tekanan-tekanannya, berarti dia sudah alhamdulillah agak lumayan. Jadi kalau sudah lumayan biasanya, وَمِنْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Kalau enggak, وَمِنْ شَرِّ nafas وَمِنْ شَرِّ nafas Nah, begitu. Sekeliru. Jadi belajar mencari ketepatan beatnya itu dengan cara dihentak dulu. Waming syari, waming syari. Cukup di situ belum. Dirinya harus digeser, harus dimasukkan, dihentakkan ke nun. Waming syarin rin fa fa sati sa-nya juga sa di ujung lidah TSA sa banyak orang yang baca sa-nya sin artinya apa gitu kalau sin lain lagi artinya itu ya dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejahatan orang-orang yang dengki orang yang sering hasud hasad makanya kul-kul ini jangan lupa Uh, eh, Allah tiga kali nilainya sama seperti membaca Al-Quran satu tamatan Tapi beda tentu kalau yang tamatan dengan ini Cuman paling tidak mau mau tidur itu jangan sampai lupa baca Quran Wirid dulu uh, apa baca doa tidur Ingat bahwa besok itu belum tentu kita akan bangun kembali gitu kan Nah ini Wa mi wamin wamin wamin Wamin jadi waming karena ketemu huruf ikhfa shin. Waming syar sharin syarin. Gue suka sih R-nya jangan kebanyakan, jangan. Wamin shar jangan dua aja. Wamin sharin wamin sharin naf naf f tidak ada p bahasa Arab itu nggak ada p adanya f min syarrin النفاثات nafasati fil fi fi-nya kan panjang matobi jadi kosar karena ketebal lam komariah ya. wa min wa min wa min wa min wa min syarrin nafasati fil uqad wa wa mi wa min wa min wami wami wamin karena ketemu sin jadi waming. Pertama ya udah karena pemula ada eng dulu deh. Walaupun nanti kan ikhfa itu bervariasi. Wamin wa wami en wamin wa patah wa mim kasrah mi wa mi wamin wa mi syar shin wa mi syarriha syar shin patah sya shin patah sya ro kasroh ri tasdid jadi double Wami min wa wami syarri hasidin din kebetulan setelah tanwinnya ketemu huruf idhar huruf idhar kan ada enam ho agoha ho agoha wami min syarri hasidin idha idha hasada idha hasada Iza panjang karena ada alif. Iza satu alif. Iza hasada. Ingat tadi rumus. Setiap e, baris yang ada di ujung semuanya menjadi sukun kecuali patahnya dua. Itu referensinya halaman 57 ya argumennya. Jadi jangan hasada, hasad. Itu. Nah, kalau sudah bagus coba lagi dari awal. Bi bismi Bismillah la panjang. Bismillahir hirrahmanir nirrahim. Sudah bagus, mulai dengan lagu, mulai tidak ada hentakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ku el kul kul a u a'udzu birab birab bil birab bil, bil karena dia nyambar, nyambar ke sukun. Robnya nyambar ke tasjid, roknya, baknya nyambar ke lam. Ko el kul a'udzu birab birabbil birabbil falak. Kul kul a'udzu birab birabbil birabbil falak. Mi en min min Nah, karena ketemu sin, minnya jadi tidak n-nya tidak jelas. Itulah ihfa. Min syar matobi matobi'i satu alif. Mil, min syar min syar min shin min shin kho khalaqa Nah, kalau sudah bagus, hentakannya beatnya masuk dengan lagu min syar min kholak ma khalaq khalaq wa mi wa min wa min ada shin jadi wa mil ikhfa wa mil syarri shin syarri r-nya dua dihentak latihannya wa min wa min wa ming wa ming syarri gosikin i Iza, Iza, dannya ditekan ida Karena mad i ada yang panjang, ada alif. Iza wa koba wa kob. Wa min syarri go wa min syarri sikin. Iza, Iza wa kob. Wa min. Ada shin jadi ifa waming waming syar. Ini yang susah di ayat 4. Latihan. Kalau ibu dan bapak adik-adik di sini sudah bagus, berarti bukan pemula. Uaming syarrin Nafasati fil uqad. Waming wamil syarrin Nafasati fil uqad. Oh gitu ya baca Qurannya. Ini malah lagi latihan. Ibu ya yang baru monitor kok gitu. Kalau sudah bagus beatnya, tekanannya, langsung masukkan. Tekanannya tidak boleh ada lagi. ومن ومن شر النفاثات في العقد عقد wamin wamin jadi wamin wamin syarri shin syarri r-nya dua wamin syarri ha si din idza hasada nah, wamin wa min syar wa min wa min wa hasidin idza hasad. Kalau udah bagus, nggak boleh ada tekanan. Wa min syar wa min syarri hasidin idza hasad. Kita teruskan. Coba dengan lagunya. Kalau sudah bagus, dihentak-hentak sudah capek kita dengan lagu. Makanya baca Quran tuh enak kan dengan lagu, dengan setelah tajwidnya bagus, beatnya bagus. Jangan kul au. E, ya ah, gimana madnya kosarnya gimana? Harus panjang pendeknya harus betul. Karena apa? Kalau dalam bahasa Indonesia panjang pendek tidak berubah arti. Saya mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar. Nggak masalah. Cuman kalau yang lama ngomongnya lama amat sih ngomong begitu doang. Tapi kalau Quran panjang dan pendek punya makna. Muslimun, seorang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimun, banyak laki-laki orang muslim. Itu. Jadi ada artinya panjang pendek. Setelah itu pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birab birab birab ra birab birab birabbil falaq. min syarri ma khalaq wa min wa min wa min syarri ghasikin idza waqab wa min wa min syarri naffatha fa bukan sin tapi sa TSA di ujung lidah ومن ومن شر النفاثات في العين عقد ومن ومن شر النفاثات في العقد Jangan ragu, jangan henti, diulang-ulang. Setiap yang pelajaran yang susah diulang. Minimal tiga kali, lima kali, tujuh kali, sembilan kali yang ganjil-ganjil. ومن ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر حاسد إذا إذا حسد Insya Allah pelajaran <laughs> yang seperti ini, yang capek ini, eh, saya bikinkan filmnya nanti. Jadi tulisannya muncul, nanti saya tunjuk-tunjuk pakai warna, berubah-berubah warna, mudah-mudahan ya. ya surat Al-Falaq. Jadi malam minggu mudah-mudahan saya bisa khususkan malam Senin ya, minggu malam Senin saya khususkan untuk ibu dan bapak, adik-adik yang nol tengah belajar. Nanti dibantu dengan diktatnya, dibantu dengan CD, PCD programnya. Ada sekarang banyak ya. Jadi kalau ibu dan bapak sudah paham komputer, tinggal masukkan CD programnya langsung keluar hurufnya. Banyak beberapa program kami miliki. Silakan hubungi saya di 0812 828 7881. 0812 828 7881. Bohong kalau kita tidak pernah bisa untuk belajar. Tapi saya kurang percaya kalau ada orang yang menyatakan dua, dua jam bisa baca Quran. <laughs> Ya. Mungkin kenal iya, tapi baca Quran secara sempurna saya tidak percaya. Gitu. Kalau mengenal insya Allah betul, yakin, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan satu hal, kalau kita tengah lelah, capek, putus asa dalam belajar, itu tengah setan membisikkan. Karena membaca Al-Quran itu pak dapat pahala. Membaca sama, mendengarkan juga sama. Belajar, mengajar, mendengar sama saja. Insya Allah. Jadi kalau tidak ada paham, silahkan hubungi kami di 0812 828 7881 insyaallah kami akan membantu. Karena dengan belajar, hanya dengan belajar bisa merubah segalanya. Tanpa belajar untuk kita terasa sulit. Karena kita harus selalu belajar dan belajar. Mulai dari lahir sampai liang lahat. Tidak ada akhirnya. Belajar wajib, berakhirnya belajar adalah saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat adanya. Dan jangan lupa tadarus di Radio Kayu Manis dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore, jam 16 sampai jam 17. Malam Minggu, malam Senin, mi, ya Sabtu malam, Minggu malam itu jam 18 sampai jam 19 atau pada salat maghrib. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bermanfaat walaupun ilmu, ilmu kami tidak seberapa. Bila hitabi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.